Mustafa artinya cahaya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerangi seluruh Nusantara mudah-mudahan jariahnya Canur berlaku sepanjang masa amin ya rabbal alamin yang saya bu satu persatu ini Gus Mus jawab belum saya sudah sangat kangen karena lama tidak ditisui sama Gus Mus <laughs> kalau kiai meso itu dapat pahala ya, kalau yang meso saya itu maksiat itu semua yang meso itu kalimat berubah <laughs> karena hatinya beda niatnya beda itu terus gila Karena di Indonesia itu tidak di BBM naik Cemengesan Oke, okay, nanti disampaikan. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan sangat satu persatu uh, siapa yang mungkin promo Beni dulu lah karena yang agak Tiga kilometer dari jaraknya ya. ini saya persilakan Rumah Beni. Wancu apa satu dua yang terpenting yang bisa kita hikmai, kita pelajari dari persentuhan antara panjenengan dengan Cak Ya, Cak Nur Novelis Masjid itu kan kita melihat sebagai bapak bangsa sikapnya jelas terhadap bahwa dia menginginkan bangsa ini sebenarnya bebas dari belenggu yang namanya penjajahan dan terorisme. Ketika kami aktif di gerakan moral nasional, Pak Nus sekali selalu mengingatkan awas raya fundamentalis agama dan fundamentalis paksa. Dan kita menghadapi sekarang peringatan Cak Yus itu. Maka Cak Yus selalu mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah agar pemerintah itu lebih menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan maka Cak Nur itu menjadi cita rasa kita seorang bangsa negarawan yang kita kehilangan sekarang adalah negarawan yang sejati yang hidup untuk masyarakat yang maka bagi dia agama itu menjadikan semacam agama harus memberikan sebuah pewarna bagi kehidupan bangsa ini dan agama harus memberikan inspirasi bangsa ini keluar dari ketidakadilan dan menuju kemanusiaan dan itulah warisan Cak Nur yaitu membangun bangsa dan kedaulatan itu bagi Cak Nur yang penting adalah bangsa ini harus membangun suatu kesadaran cara berpikir, cara bernalar, dan cara relasinya untuk rakyat dan untuk bangsa ini maka ketika anu, nilai-nilai ketuhanan itu menjadi otentik ketika dia menilai kemanusiaan dan keadilan dan itulah yang dia katakan bahwa Indonesia itu adalah semacam sebuah bunga-bunga yang indah sekali dan bunga-bunga itulah yang selama ini oleh Cak Nur dipelihara dengan komitmen kepancasilaannya dan pendidikan pendidikan maka warisan yang besar adalah bagi saya sikap yang plural yang itu ketika dia mengintai kemanusiaan dan keadilan menjadi cara berpikir, bertindak dan nalar terlebih dia hidupnya, komitmennya untuk mengubah dan itulah yang harus kita teladani bersama bagaimana kita dalam memperingati hari-hari ini mengingatkan kepada kita bahwa cap sudah memberi sumbangan besar bagi bangsa ini menyelamatkan keindonesiaan ini. Agar Indonesia yang tetap selamat ini, maka orang harus kembali kepada roh. Dan roh itu pada Pancasila dan Undang-Undang 45 yang tidak dikatakan tetapi dijalankan oleh kami kehilangan negarawan yang besar dan negarawan itu tidak perlu dipublikasikan tetapi dengan diamnya kami itu sebenarnya kita diingatkan bahwa bangsa ini harus diselamatkan dari dua kekuatan besar di Cak ini Cak Nun hampir mirip dengan Cak Nun jadi miripnya itu gini kalau Cak Nur itu pun saya dari Kiai Kanjeng agak ya biasa kan Kiai Kanjeng itu tidak jelas identitasnya kalau Nurmulis identitasnya sih itu bedanya kalau jelas gampang ditembak Eh, Romo saya mau tanya serius karena Romo ini satu-satunya yang ada di sini yang tidak beragama Islam. Jadi Cak Nur ini kan juga bukan baik-baik saja karena dia dibutuh banyak orang juga. Bahkan ketika beliau sakit yang Mbak Umi saya juga ikut mengalami di rumah beliau. Ada rombongan yang datang dan membentak-bentak Cak Nur dan meminta Cak Nur untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, jadi ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bersiap kepada Cak Nur. Setahu Romo Beni, Cak Nur itu kalau menghadapi kelompok yang seperti itu sikapnya bagaimana? Saya lihat sikapnya lembut, artinya dia tidak keras bahkan tidak melawan, tetapi sikapnya dia memaafkan. Ini yang luar biasa. Dan itu yang selama itulah yang saya sebut negarawan. Jadi dia mengatasi formalitas, mengatasi identitas keagamaan. Jadi negarawan itu orang yang berani untuk menghadapi orang-orang itu dengan kesantunan. Dan nah, yang sekarang ini kan kehilangan kesantunan itu, kesantunan publiknya nggak ada. Yang sekarang itu siapa? Ya, sekarang kita Jadi kita nggak ada kesantunan. Ya, nggak punya keluarga, jadi apa bisa? jadi marah-marah gitu loh. Santai tenang-tenang aja. Maksud saya gini, gini non saya karena ini paralel dengan isu-isu terakhir misalnya film filmnya Hilders ya, ada karikatur mengenai Muhammad di Denmark segala macam kan sejumlah kelompok yang disebut fundamentalis itu kan segera mengibarkan bendera perang pada kadar kayak apapun termasuk sikap kepada Ahmadiyah segala macam menggunakan karakter-karakter materi karakter pada bukan karakter energi atau rohan kan gitu nah saya itu tanya kamu ini kan ngalami sendiri kita ngadepin jamaah Islam, jamaah Katolik di mana-mana dan saya tanya, itu kira-kira kalau Nabi Muhammad itu melihat filmnya Wilders itu kira-kira bersenyum apa tersenyum? Dan gitu kan? Kalau Muhammad melihat karikaturnya di Denmark itu kira-kira Nabi Muhammad itu marah apa tersenyum? Gusmus, monggo Gusmus. PKB piye Gus? saya ingin menyatakan kepada anda semua yang bahwa saya sama Romo Beni kemana-mana ya. dan saya mendapatkan jawaban dari semua jamaah 100% ketika saya tanya kira-kira Nabi Muhammad kalau melihat karikatur menghina dia itu Nabi Muhammad wajahnya tegang marah atau tersenyum semua 100% menjawab tersenyum tersenyum terus kira-kira Nabi Muhammad mengutuk atau tidak mereka semua hafal Gusmus kalimatnya Rasulullah waktu di itu Allahumma Kapan enggak Ya. ya. Allah ya. Allah di kaumi fa innahu Ya Allah. Ya aku di NU NU ini kisahane. NU itu sama Tuhan aja friend kok. Gus itu kan sama Tuhan kan kita kan. Enggak, ini serius kembali ke Rasulullah juga. Waktu itu Jibril sudah menawari ketika Rasulullah itu di, di, dilemparin batu satu darah, Jibril bilang, Mat, kalau kamu mau, Mat, mat, mat, masuk boleh. Masa cilik apa-apa gitu Ya begitu ya, anda itu ya. Mat, mat. Oh, Allah aja kita manggil dengung, ya Allah kan gitu kan si Sultan baru masuk dalam negara Allah enggak dia, dia sangat demokratis ya Allah enggak apa-apa coba manggil bapaknya Gus Mus ini kabarnya ya? di sini nanti dia akan mikir dia balas saya nah terus Jibril mau ngambil gunung itu mau ditimpakan ke Taif dan Muhammad mengatakan, oh tidak usah, tidak usah. Allah tikomi ya Allah. Eh, berilah hidayah kepada orang-orang yang menghina saya dan melempari saya ini karena mereka tidak mengerti apa yang dia berbuat. Maka ketika ada film Wilgers, ada penghinaan segala macam itu saya tegaskan kepada semua jamaah yang ketemu sama saya. Siapa di antara Anda yang berani bersikap tidak seperti Muhammad? dan tidak ada yang angkat tangan berarti semua tersenyum akhirnya mesum kabeh dunia semua mendoakan supaya semua yang salah di dunia ini mendapatkan hidayah dari Allah swt ini ya ini yang dunia ya eh? sip jangan berubah ya itu ya sama sering dia sering aja saya cak babi enak loh cak saya bilang saya enak-enak babi enak wong wedok sering acara di gereja, saya sering berhadapan dengan jamaah Kristiani dan sesuai kanjeng mengiringi kor gereja juga pernah, Cuma dengan teologinya masing-masing kan tidak ada masalah. Jadi Coba contohnya jadi supaya yang belum pernah yang belum pernah dengar, supaya yang belum pernah dengar. Jadi ini acaranya Cak Nur sebenarnya, Bang Senior saya Cak Nur sampai sampean malam kudus nek saya siji Thank ketika beliau meninggal Jabar Sianus Paulus kedua dan mereka gembira ya Allah nggak ada orang Islam mau menyanyikan lagu gereja oh rara paham bahasa Arab sementara orang Kristen di daerah Kaliboto di dekat pusat Muhammadiyah itu selalu terbangan di gereja Haleluya Haleluya Yesus Bunda Maria penting ini bekerja sama dengan masyarakat yang bersyukur hukumnya jelas moralnya jelas etiknya jelas asal semua di manage dengan baik insya Allah akan terjadi apa yang diceritakan Kanur tadi yaitu negara yang bebas dari penindasan fundamentalisme dalam segala arti kan gitu ya kira-kira ya jangan marah ya, ya. saya berani ngomong gini karena saya waktu di gereja Bugeran itu kira sekitar 600 jamaah Katolik itu terus romo-romonya tak minta maju saya jajarkan sama istri saya kan salah juga. akhirnya yang teriak jamaahnya gelo di romo gelo akhirnya saya bisa ya asu ya. akhlak, moral, baru cinta. Kalau sudah cinta itu transaksi menjadi tidak material, transaksinya menjadi penuh rasa memberi, penuh rasa menerima. Dan itulah yang terjadi antara kita di bawah cak Nur selama ini insya Allah. Ya kita menjadi penuh cinta kepada siapapun saja. Maka berikutnya saya minta dari temannya Ahmadiyah. Saya mohon dengan sangat. Terima kasih banyak sekali. Bagi saya Cak Nur bukan naskoi burung bangsa Ketika simbol-simbol Islam di tahun 6 itu jatuh habis karena PRI baru kalah DITI juga kalah Aceh kalah saya yang lahir di Sumatera datang ke Jogja pada tahun 67-68 Cak Nur memberi arah lagi kepada Angkatan Muda orang yang lunglai angkatan muda di Sumatera di Makassar mungkin Jawa lunglai karena simbol-simbol Islam, Islam itu patah Cak Nur memberi api memberi arah lagi dan soal pluralisme di akhir itu hanya sebuah lompatan kecil beliau beri lagi katakanlah jembatan-jembatan sebelum itu Islam yes, partai Islam no. Itu sebuah jembatan untuk melangkah ke sesuatu yang lebih akhir dan jadilah beliau guru bangsa. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Ketika di akhir ayat beliau seminggu mungkin 10 hari sebelum beliau meninggal Mas coba sempat menyampaikan aduh Ahmadiyah masih perlu kita bela tapi aku sudah lemah beliau masih mengusahakan pertemuan pertemuan nasional ketika itu akhir Mbak Omi saya dengar dari Mbak Omi kata-kata beliau pada hari-hari terakhir juga adalah Ahmadiyah belum kita bela belum sempat kita bela itu satu hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh jemaah Ahmadiyah. dan inilah yang menjadikan bahwa beliau bukan hanya guru bangsa tapi benar-benar benar-benar pendekar negara ini pendekar bangsa yang tidak akan bisa dilupakan ucapkan Ya, saya saya selalu berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan orang keliru menyebut Cak Nur menjadi Cak Nun, Cak Nun menjadi Cak Nur. Karena saya mendapat banyak keuntungan dari kekeliruan orang. Karena yang tersangka pintar itu saya dan saya sering di, di ya, dipuji orang karena tulisannya Cak Nur tidak ada tulisan saya. Cuman kalau pas tidak setuju sama Cak Nur yang dimarahi saya juga. Saya dimarahi di, di ujung kandang. Di, saya tidak setuju sama pendapat sudara itu. Apa yang mas? Itu tulisan sudara susah mana ya, diambil sama dia ini loh candur ya, tapi kalau yang menguntungkan saya senang selalu keliru candur candur jadi saya candur ya saya terus sambil jalan di mau masuk pesawat ini mau menjawab enggak dia kecewa mau jawab iya saya bohong jadi itu tak saya enggak perlu dong dia tidak selesai dulu hidup itu kan kadang-kadang memang tidak jelas kan kadang-kadang makan dengan laki perempuan kan tidak penting dalam makan terus begitu masuk pesawat masih aja camur kan itu lagi saya nggak jelas lagi sikap saya begitu dia naruh tas di kabin mau duduk dia masih ngiyo saya camur kan harus terus macet Alhamdulillah saya diberkahi sama bu Nah mungkin bismillahirrahmanirrahim Saya terima kasih nih Gus Mus nanti baca puisi Tapi saya minta dulu Mas Jiwo Tejo untuk maju ke depan ini saya kira vokalnya yang bisa menandingi Cak Nur ini Jodha Jen yang jenis vokalnya dihadiahi Allah di Anugerah Allah jadi eh, dengan jenis vokal energi dan uh, power yang luar biasa tepuk tangan untuk Mas Jodha Jen Untuk pertama kalinya Oke nanti kita oke sekarang saya persilakan anda ya terima kasih terima kasih uh, saya tidak tahu di acara sampai ke depan mungkin barangkali karena ada saya adalah salah satu murid beliau uh, almarhum Bos Majid yang saya kagumi dari Cak Nur karena saya adalah seorang akademisi adalah Canor selalu mengajak kita untuk menggabungkan antara masa lalu dan masa kini antara kitab-kitab kuning yang seperti yang saya pelajari di pesantren dengan kitab-kitab putih buku-buku yang tadi berbahasa Inggris, Jerman dan lain-lain. Itulah yang menarik bagi saya bahwa perpaduan antara masa lalu dan masa kini adalah Indonesia yang kita yang kita cita-citakan. Sebab kalau kita hanya terjebak pada masa kini, kita tidak tahu bagaimana perjuangan masa lalu yang sangat luar biasa itu. Itu yang saya belajar dari Cak Nur. Selanjutnya yang saya belajar dari Cak Nur adalah soal toleransi. Cak Nur mengatakan bahwa toleransi adalah inti dari agama, inti dari bangsa, dan inti dari kemanusiaan itu sendiri. Karena itu menurut saya nilai ini yang hilang pada bangsa ini. Kalau seandainya kita tahu bahwa toleransi merupakan kebajikan, merupakan kebaikan, tentu saja tidak akan ada penindasan terhadap media, penindasan terhadap kelompok minoritas, tidak ada lagi. Saya baru tadi malam mendapat laporan bahwa ada sebuah gereja digeleduk yang tidak bisa melaksanakan peribadatan. Ini tidak lain dan tidak bukan karena bangsa ini belum begitu meyakini toleransi sebagai sebuah kebajikan. Saya berharap dalam peringatan 10 tahun Bapak di Canggur ini kan, seribu hari Bapak seribu hari Bapaknya Canggur ini kita semua mampu meyakinkan diri kita bahwa toleransi adalah harga mati dan itulah warisan Cak Nur yang diberikan kepada kita semua toleransi kepada kelompok minoritas baik itu dalam interagama maupun antaragama karena itu Pak Lamardi kalau Cak Nur mengatakan kita harus bela Ahmadiyah. Saya sebagai muridnya akan mengatakan kita semua harus bela Ahmadiyah. Hidup Ahmadiyah. Eh, tadi kan Cak Nur itu 3 km rumah beliau Pak Mahfud Masih itu dari gereja tertua di Indonesia dan itu sampai hari ini belum pernah ada masalah jadi kalau hari raya teman-teman Eh, Kristiani di sana ikut bikin ketupat. Kalau pas hari Natal, orang-orang Islam ikut ngombiongi, tidak ikut Natalan ikut ngombiongi secara budaya ngombiongi itu apa bahasa Indonesia-nya pokoknya ikut berpartisipasi gitu dan itu tidak ada masalah di desa saya Gusmus saya, ayah saya Masumi tapi nanti NO juga bikin kooperasi, bikin sekolahan, bikin perpustakaan, bikin macam-macam kepala kooperasi setiap usaha untuk antri minyak beras dan seterusnya itu yang diangkat oleh saya adalah ketua PKI desa saya jadi saya dari kecil pergaulan saya dengan PKI jadi kalau sekedar sesama Islam yang lain saya PKI dari kecil kok dan ketika sekolah kami ditinjam oleh Muhammadiyah dipakai nama Muhammadiyah kita kasih itu sekolah dikasih nama Muhammadiyah baru biaya dari kita dengan syarat kepala sekolahnya harus dari NU. NO. Nah, jadi cuma saya campur aduk gak karu-karuan. Jadi kalau pas Trawean itu ya eh, pas teraweh itu ya anu, kalau yang mau berhenti berhenti, mau terus terus ya itu. Dan lama-lama tidak ada masalah teraweh dua tiga pas sebelas karena toh gak ada yang teraweh juga. Ya. Berikutnya mas Ini dari tadi ketahuan ketawa Terus terus sama jiwa beca kita jadikan terima juara malam hari ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin saya salah satu orang yang yang kagum pada saat ketika saya pernah coba masuk kuliah. Tidak ada orang yang lupa pada Cak kalau ikut aktif di ekstra organisasi AMI. Salah satu tangan saat adalah nilai dasar perjuangan. Satu mengajarkan begitu kuat, lembut dalam kekuatan, lembut dalam hak, tegas dalam perbedaan. Penelusuran saya cukup jauh tentang apa yang saya. Saya berangkat ke Bandung saya coba temui beberapa rekan Endang Syafuddin bang Panglimat yang waktu itu sudah pergi keluar dan yang saya, saya dapatkan adalah kata toleransi janur sampai dengan saya dengan pendeta Protestan yang begitu-begitu sangat punya akurasi dan determinasi kalau lihat sidapnya itu Imam Ghazali. Kalau jenggotnya PKS. Kalau kaosnya Madura. Cuman saya agak kecewa karena di jidatnya menunjukkan beliau belum khusus sholatnya. Karena belum ada hitung Mulai nanti malam saya sarankan kalau pas sujud di gini supaya agak itu untuk lebih sepusat gitu ya. Bismillah, sebelum kita sampai ke klimaks dari uh, refleksi terhadap Janur, yaitu Gusmus sama Mas Tejo, saya minta Mas yang membacakan kalimatnya Cak Nur dan Cak Fuad membacakan kalimat dari Cak Nur in each language. Uh, kemudian dia kancing akan menyelingi ini supaya kita tidak, supaya kita akan masuk ke wilayah estetika sedikit dengan sebuah nomor. Tapi Mas yang jawab silakan dulu. Which one terserah Mas, ada tiga yang kita siapkan. Aside from asking from God protection from envy within ourselves, we also ask that we can be freed from the envy that we convey towards others. نعوذ بالله من شر الحسود ونسأله أن يجنب الحسد منا ويجنبنا الحسد Gracias. global. Jadi dia mencoba mengucapkan Arab, mengucapkan Barat, mengucapkan jenis etnik dan jenis bangsa apapun, tapi tetap dengan karakter kita. Kira-kira begitulah kalau di bidang musik kayak begini. Nah, karena Mas Jiwa Tejo ini kan salib, seorang ahli suluk, seorang dalang yang luar biasa dan ini Wah ini rutin Bumi edisi kesekian Nek di jandang bulatnya situ kita paksa sedikit supaya ada dunia Jawa gimana mas Ayo Terus ini pentaton Tidak Maksud saya bukan menghina Janun saya, saya justru memuji Bapak Pandu, Pemimpin kita salah satu kekurangan pemimpin kita adalah kurang teruji dalam menguasai perempuan. Karena menurut pepatah Tiongkok yang saya dengar dari Mas Hengki Kurniadi kemarin di Surabaya, kalau kau sanggup menguasai satu perempuan, kamu sama dengan menguasai seribu serdadu. Padahal MH ini, ini zaman dulu loh ya. Gimana? Sekarang saya jadi untuk peringatan jalur, untuk peringatan jalur, janur jalur. Terus Terus kalau saya tinggal tingkah mu ya koyok ngono kan. Wis aku di sinau. Di Jakarta itu ya, yang nomor satu sekali Rendra. Dia masih kalah sama Rendra. Habis itu Eros Jarot harus Heru itu hampir semua nggak apa-apa no, wong hampir semua perempuan setengah bayar di Jakarta Pak Nuh kalau kita tanya lagu ngerti alam soalnya bilang itu diciptakan Eros buat aku loh Cangkuk Eros itu tapi masih kalah sama Hendra Eros nggak ada nah sekarang yang aku mau bilang untuk peringatan Danur Danur iya. saya melihat peringatan ini gak ada gunanya adanya Pak Taufik Kemas di sini juga nggak ada gunanya, adanya Gus Gus di sini meskipun saya pernah suan keren bang nggak ada gunanya. Kalau belum ada fatwa bahwa untuk kasus Indonesia naik haji lebih dari dua kali haram hukumnya. Karena kalau 200 ribu orang tiap kali naik haji lebih dari dua kali, saya hitung-hitung ditabung untuk Bang amalah untuk untuk bikin rumah sakit murah untuk untuk bikin bengkel murah bikin studio murah bikin pengawal untuk Nama minggu-minggu kita Muhammad Nuh, tapi saya nggak tahu apa masih kecipratan Muhammad karena Nabi Muhammad sendiri naik haji cuma sekali. Yang kedua, saya nggak melihat ada Cak Nur dan Cak Nun hidup di sini ada gunanya. Cak eh, Esanuddin eh, Daba Nursi ada gunanya hidup di sini. Kalau para perempuan Gini, saya kemarin nonton film 300 Trihan Gereja Nur. Katanya begini. Orang Separta itu hanya 300 orang berani menghadapi 30 ribu orang Persia. Sekarang saya tantang, sebetulnya harga minyak kan tidak usah naik Pak Nur. Kalau perjanjian kontrak-kontrak asing itu menguntungkan Indonesia, kalau perlu kita batalkan maksudku perang pun ayo nah, kita lakoni aku gelem cuman sekarang Cak Nun Pak Taufik Mas Cak Nun berani nggak membuat perempuan-perempuan di Indonesia membuat laki-lakinya berani perang <laughs> itu aja itu aja dan yang ketiga percuma ada Cak eh, Ehsanuddin Nursi di sini kalau masih ada mitos bahwa BUMN adalah persoalan mati hidupnya bangsa karena beliau pernah ngomong di TV BUMN eh, APBN hanya dua per tiga perekonomian apa 20% perekonomian nasional, 80% adalah ekonomi rumah tangga dan ekonomi industri. Hanya untuk menyelamatkan eh, APBN berimbang, APBN dinaik, eh, BBM naik, semua koleksi itu. Percuma ada Janur. Janur. Aku serius lagi Janur tanya ini saja. Sampean boleh bilang bisa menguasai yang wedok, tapi sampean gak iso ngatasi keadaan. Thank Terima kasih Bung Tejo. Ini kalau kalau gini, kalau dibayang dia ini jurusannya Bima punya anak lebih gila lagi kalau Bima itu cuma berdiri nggak mau pakai kromo inggil tapi anaknya lebih gawat lagi dia berani memaki-maki Betoro Guru nah Bima punya anak Ontoseno ini lebih kurang ajar punya anak lagi Ontoseno namanya Sujiwo membutuhkan orang macam dia sangat membutuhkan Rasulullah saja Rasulullah saja itu begitu lapang hatinya sehingga orang-orang macam dia juga selalu dicium tangannya oleh Rasulullah ya. jadi saya sangat sayang sangat cinta sama dia segala fitnah segala fitnahnya saya anggap sebagai umat cinta sekalian, uh, saya tidak boleh menggeser ini dari canur ke saya. Sebab aku tinggi kromo tak. sekalian, waktu kita sudah sangat mendesak. Saya mohon dengan sangat sekarang, Cak eh, Gusmos sudah menyiapkan satu puisi. Dengan saya mohon jangan langsung baca puisi karena sebenarnya endapan sublimasi dari seluruh yang kita alami pada malam hari ini ada di genggaman tangan beliau. Karena beliau ini Mustafa punya anak Bisri, Bisri punya anak Mustafa, punya anak Bisri, punya anak Mustafa, punya anak aneh itu yang jadi saya Isanuddin punya anak Nursi anaknya Isanuddin anaknya Nursi lagi berdua itu juga karena beliau ini kalau saya pernah menyanyikan Tombuati yang berjasa adalah kakek beliau karena kakek beliau yang sebenarnya mengarang dan mempopulerkan lagu Tombuati itu jadi Mustafa Bisri bapak beliau Bisri Mustafa, mbah beliau Mustafa Bisri. Katanya lagi Bisri Mustafa di wala-wala Gusti Allah sampai bunuh oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Tommy dan sekalian yang hadir Jombang itu memang luar biasa mengembangkan putra-putra Indonesia dan Jombang luar biasa ada di kalangan kiai disebut maha kiai al-alama Hashim Ash'ari ya dulu dari kiai-kiai di Indonesia ada putranya Wahid Hashim ada putranya Wahid Hashim Abdurrahman Wahid di Jombang ada siapa nih tapi Mas ada yang yang lucu Cak, Cak Cak Durasin Durasin yang membuat membawa ludruk sampai ke Indonesia ada LH Ainun Naji. Cacat Nur Khalis Naji. dan malam ini kita memperingati seibu hari dari jalur dan orang yang mewakili semua tokoh-tokoh Jombang itu Ainun Najib <laughs> ada ada Cak Nurnya sedikit ada Gus Durnya sedikit ada Asmulinya saya mau komplit sendiri ya. Cak Nur menurut saya adalah kalau menurut tamsil yang biasa, yang klise tentang gajah, Cak Nur itu orang yang sudah melihat gajah secara keseluruhan ada orang yang hanya melihat gajah itu dari kakinya saja kemudian dengan motor merasa bahwa gajah itu ada seperti burung yang melihat seperti kipas karena hanya melihat telinganya saja ada yang katanya seperti pecut karena lihat ekornya saja yang kayak larang karena melihat matanya saja Tanur nah, melihat gajah satu karena Tanur itu me, bukan hanya memperhatikan tapi menghayati betul apa yang selamat datang Bang Abad Tanjung Jadi menghayati betul apa yang dikatakan oleh pemimpinnya yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang saya yakin dipegang teguh oleh Cak Nur adalah daunnya kanjeng Nabi yang menyatakan bahwa orang itu tetap pandai selama orang itu mau belajar. Kalau seseorang berhenti belajar karena merasa pandai mulailah dia bodoh Sampai belajar minal mahdi ilal tidak pernah berhenti beliau mempunyai pedoman kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim karena kita masih dalam proses menuju kepada jalan yang lembang itu kerendah hatian ini tawajud dari Cak Nur inilah yang menyebabkan Cak Nur terus belajar sekarang banyak sekali orang yang baru melihat kakinya gajah lalu merasa yakin bahwa itu gajah dan mengatakan di mana-mana bahwa gajah itu kayak bumbung dan orang yang mengatakan gajah tidak kayak bumbung dia marah setengah mati Janur mempunyai referensi malah yang luar biasa. Dia baca A, dia baca B, dia baca C. Sementara banyak yang lain hanya membaca A saja. Lalu mengatakan kebenaran adalah A. Hanya membaca B saja lalu mengatakan yang benar adalah B saja. Maka yang demikian ini kagetan. Lihat, ada amat yang kaget Ya, non kabeh. Orang mau begitu berani dengan Allah. Cak Nur ketawa saja. Tapi tadi pengakuannya Cak Nur sendiri. Cak Nur kalau ketemu dengan Cak Nur itu ketawa saja. Karena ya geli lah. Orang makhluk Gusti Allah orang yang seperti ini. Jadi Nur mas. Menurut saya, saat tadi saya keluar sebentar untuk minum kopi dan ditanya sama wartawan tentang Cak Nur. Saya bilang Cak Nur itu mungkin satu-satunya kalau tidak salah satu di antara sedikit yang mengalami Islam secara benar. Itu menurut saya, menurut orang lain silahkan menurut saya begitu kenapa? karena dia belajar tentang Islam belajar baik saya tidak usah mempermalam apa memper ini saudara saya yang namanya Ain ini orang sufi sama dengan Gus Dur jadi banyak yang nggak paham gitu. di dalam sepi ada makalah ungkapan tahallak bihulkilah berperangilah perang itu kan kalau sedang berperang itulah maka dia tidak demokratis untuk apa demokratis ini langsung ini harus kiri meski itu Kristus sering dalam skala yang kecil calon juga begitu panggil tokoh-tokoh, mulai kakaknya sendiri. Tidak sungkan-sungkan. Tak kuat sini, duduk sana. Itu ke sana. Romo pengen dipanggil Romo tapi di bahasa ini. saya nggak akan membalas nanti orang jadi jumbo mana yang saya mana yang kamu saya membuat puisi sebetulnya bukan puisi lah bukan puisi saya itu kan penyair eh, orderan asalnya kamu cahaya murni namamu cahaya murni dari sinar maha cahaya kau terangi akal budi dan nurani namamu cahaya murni kau pancarkan cahaya ilmu kepikiran anak-anak negeri namamu cahaya murni kau tebarkan nur kasih sayangnya ke hati siapa saja namamu cahaya murni dari ketinggian kau suarkan kearifan dalam gelap kejumudan. Namamu cahaya murni. Semoga kiranya Sang Maha Cahaya terang buburmu hingga surga. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak sekalian penabar, selamat malam, selamat datang. Saya ingin Anda semua uh, bertepuk tangan untuk Mas Idris yang sejak awal dan keadaan sakit tapi mendapat semangat dan gairah pada malam hari ini sehingga dapat mampu tampil di sini. Saya tanya sama bapak Mbak Umi, Cak Nur itu kalau ditanya misalnya suka lagu gitu lagu apa Cak Nur dulu itu Kenapa Pak? Upama yang paling misalnya kayak Cak Nur mandi gitu terus saya mau apa? Namanya. ya syukur yang tadi itu oke okay, syukur uh, sebab kalau sudah di dalam ilmu gajah menyeluruh tadi itu sebenarnya meskipun satunya cuma kaki, satunya ekor, satunya telinga itu semuanya asal ketemu di dalam itikat yang sama dia pasti akan menjadi gajah yang utuh jadi kalau ada Kiai Kanjeng, ada Novia, ada Idris Sardi, ada Suci Wotejo itu semuanya yang satu telinga, yang satu driji, yang satu dengkul ya tapi kalau sudah ketemu itu untuk bersama-sama menyanyikan Alis Majid itu saya kira pasti akan jadi saya tidak tahu bagaimana syukur lagi apa kalau lagu Arab tidak suka atau tin Abu Nawas Umi Kulsum benar yang Umi Kulsum kalau yang pop Gonili Kalau yang agak klasik apa Ilal biasa kulit kami uh, ya. eh, Atulati al-Muqaddasah ya. Nah, ini kita pas, pas sufi ya. Umi Kulsum Aktini Naya Wabani masih masih bisa virus dari dia masih masih ingat Mas, di dengan ini Mas Idris bisa masuk. Kalau lagi ini Mas Idris akan bisa masuk. Saya percaya kepada etikat baik, percaya kepada persatuan, percaya kepada energi positif pada manusia. Yang apabila ada pawang yang baik, maka seluruh Indonesia akan bersatu. Karena cakwa juga bisa masuk di sini. Kudus saya mohon masuk se ini dimasukin suluk-suluk salah juga bisa dan saya yakin betul sama saudara saya yang selalu memfitnah-fitnah saya Thank <laughs> you. sumber cahaya di dadanya bangsa ini Janur. Al-Mistahu fi zujajah Cahayamu memancar tetapi dikontrol oleh helm di kepalamu yang namanya akal pikiran. Az-zujajah ka'annaha kawkab berbinar-binar seperti bintang-bintang di langit. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه memancar terus sepanjang zaman Nusantara ini akan berlangsung meskipun disulut atau tidak oleh siapapun cahayamu akan tetap memancar seperti lampu abadi yang berasal dari genggaman Tuhan sendiri Nurun ala nur dengan tafsir-tafsir dari murid-muridmu dengan analisis-analisis dan refleksi-refleksi dari semua yang membaca buku-buku Mojak Nur maka cahayamu itu bertumpuk-tumpuk menjadi cahaya baru, menjadi cahaya baru terus menerus, cahaya di atas cahaya di atas cahaya, dari tahun ke tahun cahayamu akan beranak pinak menjadi pancaran-pancaran cahaya demi cahaya, cahaya, cahaya di atasnya lagi cahaya, di atasnya lagi cahaya di atasnya lagi cahaya يهدي نوري لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال dari perumpamaan-perumpamaan Allah yang senantiasa ia berikan kepada setiap lingkaran umat manusia di muka bumi ini. karena Allah mengetahui kapan ia melahirkan seseorang, kapan ia mengakhiri hidupnya seseorang, kapan sebuah cahaya diterbitkan, kapan senja hari akan diberikan dan kapan pagi hari berikutnya akan diterbitkan kembali. Cak Nur, Cak Nur, Cak Nur dari tempatmu kawalah bangsa ini yang sedang berduka, yang berada di dalam kegelapan, dan pancarkanlah kembali cahayamu dari otak kami, dari akal pikiran kami, dari nurani kami, dan dari kesucian hati kami bangsa Indonesia yang engkau tinggalkan ke tempat yang suci itu. ويضرب الله الأمثال للناس والله Sallallahu alaihi wasallam mohon semuanya berdiri. Kita berdoa Mbak Umi, saya mohon untuk naik ke depan. Untuk naik ke Asmanul Husnul, saya mohon dengan sangat untuk memimpin doa untuk Sanur. dan agar Pak Nuh, saya mohon untuk maju ke depan. Mas Idris kalau boleh berdiri bersama Pak Nuh di sini. Bapak Taufik Isma, Bapak Taufik Isma saya mohon untuk diberi jalan untuk bisa kesini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan sangat Mbak Umi, saya mohon izin, Kak. Bolehlah teman-teman Gaya Kanjeng untuk untuk mengawali doa ini dengan cara tradisional sebagaimana yang Cak Nur sendiri kembangkan di berbagai tempat di Jombang tapi sebelum itu saya mohon dengan sangat sesungguhnya semua kami perlukan untuk barang satu dua kata uh, mengenai Cak Nur dan acara kita pada malam hari ini tetapi uh, mungkin kalau boleh secara singkat saja saya mohon Bang Akbar Pak Taufik Kemas, kemudian Pak Muhammad Nuh untuk memberikan satu dua kalimat akhir. Setelah itu kita berdoa bersama-sama di Bidang Bus Muslim Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal dengan Canur sudah demikian lama, lebih dari 30 tahun. Pada waktu beliau menjadi ketua umum BNI saya waktu itu menjadi ketua AMI cabang Jakarta dan saya salah seorang yang sangat mengagumi beliau dan banyak sekali pikiran-pikiran beliau, pandangan-pandangan beliau yang menjadi inspirasi bagi saya, inspirasi di dalam kiprah saya, di dalam organisasi, <clears throat> baik organisasi IB, organisasi pemuda, bahkan juga organisasi partai politik, khususnya partai Golkar.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 يا مجيد يا مجيد يا يا مخلد بأني يعني، يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا فاضل يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا رحيم يا باطن يا وحي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال يا الإكرام يا مشد يا جابر يا غني يا نور يا مالك يا بار يا نافع يا نور يا هادي يا لطيف يا باكي يا واقش يا رشيد يا شكر اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا واستجب لنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سورة الفاتحة المعظمة حسب المسالم يقول وبسر أسمائك الحسنى رسول المعظم اللهم لا تعذب أخي محمد قال اسمعك يا اللهم لا تعذب وأنس وحشته واجمعه بحبيبه وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمعنا معك لا بك بالحمد برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله ya Tuhan kami kami memohon dengan menyebut asma-asma agung ya Allah kabulkan seperti engkau janjikan ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami Ampunilah semua dosa-dosa saudara kami Ya Kristus dan terima semua amal ibadah jadikanlah ilmu ilmu menjadi ilmu-ilmu yang manfaat kepada anak bangsa Indonesia ini hingga menjadi amal jariah bagi menambah sayang kepada jadikanlah ilmu-ilmu amal jariah yang menjadikan tambah sayang kepada Allah Tuhan kami takdirkanlah untuk bangsa ini orang-orang yang seperti saudara kami yang pada yang menyintai ilmu menyintai manusia dan menyintai Allah ya Rabbal Alamin اللهم طعنا البلاء والوباء والغلاء والشرك المختلفة والفتن وشدائد والمحن ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خراسة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم يا إلهنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا الله لا تسلط علينا بذنوبنا ya Allah la tusallit alaina bidhunubina من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا berikanlah kami semua ya Allah yang ada hadir di sini dan semua warga Indonesia ya Allah kesabaran, ketawakalan untuk menerima coba-coba ya Allah jangan masalah-masalah dunia menjauhkan kami darimu ya Allah janganlah masalah-masalah dunia menjadikan kami jauh darimu ya Allah Rabbana atina nabi dunya hasanah wa mungkin ada Rabbana taqabbal minna nah anda samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka